Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir Sesuatu yang berat atau kesulitan mendatangkan kemudahan <clears throat> atau membawa kemudahan. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari cabang-cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir Kita masuki kaidah yang keempat yakni kaidah majaza li uzrin batala bizawalihi majaza li uzrin batala li lizawalihi atau bizawalihi artinya apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab karena sebuah uzur maka tidak diperbolehkan lagi kalau sebabnya itu sudah hilang <clears throat> Sekali lagi, kaidah cabang yang akan kita bahas adalah majaza li uzrin apa saja yang dibolehkan karena adanya uzur adanya sebuah sebab Batola bizawalihi maka tidak diperbolehkan lagi kalau sebabnya sudah hilang makna dari kaidah ini sebagaimana dikatakan oleh penulis itu mirip dengan kaidah yang sebelumnya kaidah ad-darurat ad darurat tubihul mahdurat bahwa kemudaratan itu atau e, darurat itu membolehkan hal yang mahzurat yang dilarang tetapi kaidah ini diikat dengan ad-daruratu tuqaddar qadariha ya eh kaidah ini diberikan beberapa contoh dalam buku Ustadz Sabiq. ya. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang diperbolehkan memakai pakaian dari sutra ya karena penyakit gatal misalnya maka kalau sudah sembuh dari penyakit tersebut wajib untuk melepasnya ya wajib untuk melepasnya karena apa karena majaza li udhrin batala bi zawalihi majaza li udhrin batala bi zawalihi sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur maka tidak boleh lagi ketika uzurnya itu sudah hilang memakai kain sutra hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk kaum laki-laki dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> bagi laki-laki bagi muslimin. Adapun bagi para wanita maka diperbolehkan. Ya. Nah, ketika seorang laki-laki dia memiliki penyakit gatal maka boleh baginya untuk memakai pakaian tersebut ya kemudian setelah sembuh dia melepaskannya dan tentang hal ini ya pernah suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> dalam uh, hadis Anas ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yakni beliau adalah merupakan sahabat yang mulia yang pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan untuk anak dan hartanya dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah ya wafat tanggal eh, tahun 92 Hijriah pernah menghabarkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menghabarkan kepada kaum muslimin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rakhasa li Abdurrahman ibn Auf Zubair fi قميص min حرير min حكة kanat bihima ya hadisnya ada dalam sahih Al-Bukhari dan dalam sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan rukhsah, yakni keringanan kepada ibnu Auf, yakni Abdurrahman bin Auf, ya, as-Sahabiyul Jalil, Abdurrahman bin Auf bin Abd, uh, al-Qurashi, ya. beliau uh, radhiyallahu an diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam karena penyakit atau gatal penyakit gatal. Begitu juga dengan Az-Zubair. Maksudnya adalah Az-Zubair Ibn al Ya. Untuk memakai komis, memakai baju dari harir, <clears throat> gamis dari harir, dari sutra, min hikkatin kanat bihima. Min hikkatin kanat bihima. Karena penyakit gatal yang ada pada kedua sahabat tersebut. <clears throat> ya dan ini juga e, merupakan dalil bagi kaidah yang e, Syekh Muhammad bin Shalih pernah berkata mahurrima tahrim al wasail abahathul hajah yang diharamkan pengharaman bukan haram mutlak ini haram wasilah saja maka ketika ada hajat maka diperbolehkan ketika hajat itu tidak ada maka kembali kepada hukumnya haram ya ini dalil yang sangat jelas sekali dari apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an tentang rukhsah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Al-Awwam jadi ini contoh yang pertama. <clears throat> Sekali lagi kaidah majaza li udhrin batala zawalihi. Majaza li udhrin batala zawalihi. Ya. Ketika boleh ketika dikonsumsi ya ketika ada uzur ada sebab nah, ketika sebab itu hilang maka jatuhnya kembali kepada tidak boleh yakni dilarang kembali ya seperti tadi seorang laki-laki memakai pakaian dari sutra karena penyakit gatal yang menimpanya ketika sudah sembuh maka wajib melepasnya apabila dia pakai maka jatuhnya haram <coughs> maka jatuhnya uh, haram ya jadi ini kaidah yang harus kita perhatikan ya sama seperti uh, kaidah ad-darurat bihul mahdzurat tentunya ya. Berikutnya contoh berikutnya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. <clears throat> ya, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Wajib tinggal di rumah selama masa iddah dan masa ihdad ya. Dan wanita yang tinggal wafat oleh suaminya kita tahu uh, idahnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an yaitu arba'ata ashhuri wa ashra empat bulan sepuluh hari ya jadi ketika ada seorang wanita ditinggal meninggal ya, pisah dengan suaminya karena suaminya meninggal dia harus menjalani iddah idahnya bukan tiga kali suci atau tiga uh, uh, bulan, tapi idahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Nah, selama masa idah ini, ya, si wanita yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal, <clears throat> dia wajib tinggal di rumah, ya namun kalau terpaksa dia itu keluar, ya kalau terpaksa dia keluar, misalnya untuk cari nafkah, karena ada yang ngasih nafkah, dia sebatang kara atau dia sendiri misalkan, dia tidak ada yang kasih buat perharinya atau sebulan bulannya nafkah dan dia harus mencari nafkah, ya atau untuk berbelanja karena tidak ada yang bisa disuruh untuk belanja ya maka dalam kondisi ini boleh bagi wanita tersebut untuk keluar ya untuk keluar rumah namun kalau ditemukan orang yang menanggung e, nafkahnya ya orang yang menanggung nafkahnya atau membelanjakan untuknya maka dia wajib untuk berada di rumah tidak boleh keluar. Ya. Ini dua contoh yang disebutkan dalam halaman 81 dari buku Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fikih Islami. Ini kaidah yang terkait dengan kaidah yang keempat yakni majaza di uzrin batala bi zawalihi. Majaza di uzrin batala bi zawalihi. Ya apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab maka tidak diperbolehkan lagi ketika sebabnya itu hilang. Sekali lagi, majaza li uzrin, majaza li apa yang dibolehkan karena ada uzur, maka ketika uzur itu atau sebab itu hilang, ya, maka eh, dia tidak diperbolehkan lagi. Ya, contohnya adalah seorang laki-laki ketika tertimpa atau diuji oleh Allah, ya, atau terkena musibah penyakit gatal maka boleh bagi dia memakai pakaian sutra memakai pakaian sutra ya kemudian ketika sudah sembuh dilepas dan tidak boleh memakai lagi ya karena uzurnya yakni sebabnya sudah hilang sakitnya hilang sakitnya hilang ya kemudian yang kedua contohnya wanita yang ditinggal oleh suaminya karena wafat ya suaminya meninggal dan dia harus menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari dan dalam masa iddah tersebut wanita tersebut tidak boleh keluar ya tetapi ketika ada uzur ada sebab yang mendorong dia memaksa dia untuk keluar rumah seperti tadi disebutkan tidak ada yang menafkahinya dia cari kerja misalkan ya kerja tentunya kerja yang sesuai dengan uh, wanita ya sesuai dengan wanita kemudian yang berikutnya misalkan tidak ada yang membelanjakannya ya ada ada duit di rumah ada harta di rumah tapi tidak ada yang membelanjakan kalau di rumah terus dia nggak makan makan nggak minum misalkan maka dia belanja ya kemudian balik lagi ke rumah nah ini boleh keluar untuk hal tersebut dalam kondisi seperti ini tetapi ketika sudah ada yang e, menanggungnya atau yang membelanjakannya maka tidak boleh kembali. <clears throat> Ini kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima yang disebut dalam buku ini dari cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir adalah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Ya. Al-ittiraru maka yubtilu haqqa al-ghair artinya apa keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain ini kaidah sangat penting sekali ya ini masih ada hubungannya dengan kaidah-kaidah <clears throat> yang kita bahas dari al-masyaqqatu tajlibu taisir sesuatu yang susah berat ya men, membawa kemudahan ya apa arti dari keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain? Yani al-ittiraru la yubtil haqqal ghair. Ya. Artinya adalah bahwa sebuah keterpaksaan yang mengharuskan seseorang untuk memakan barang yang haram ya. Uh, dan anggaplah bahwa barang yang haram itu milik orang lain, maka hak orang tersebut tidak gugur. Ya. Namun wajib bagi si pemakan dalam keadaan terpaksa tersebut untuk menggantinya. Sekali lagi, al-ittiraru la yubtilu haqqa al-ghair. Bahwa keterpaksaan <clears throat> tidak menggugurkan hak orang lain. Ya. Apa contohnya? Ada dua contoh di sini. Ya. Yang pertama, contohnya kalau ada seseorang yang e, sangat lapar, dia kelaparan, ya. Kemudian tidak menemukan makanan apapun kecuali makanan milik orang, ya. Ketika dia sangat lapar, tidak ada makanan lain. Kalau tidak makan, maka e, bisa binasa, ya. Kemudian ada makanan bukan milik dia, milik orang lain. Apa yang dilakukan? Maka <clears throat> boleh dia makan tetapi apa tetapi harus ganti ya harus menggantinya ya dengan benda yang sama atau dengan harga barang tersebut dengan samannya misalkan makan roti ya maka dia harus ganti dengan roti dengan yang sama atau dengan harga roti tersebut misalkan harganya misalkan eh, puluh ribu maka nah, dia bayar dua puluh ribu ya atau harganya lima puluh ribu maka dia bayar puluh ribu ya tidak karena <clears throat> darurat tidak karena darurat mentang-mentang darurat kemudian kan boleh ad-darurat tubihul mahdurat misalkan ya bahwa sesuatu yang darurat menghalalkan perbuatan yang haram ya saya makan barang orang lain haram ya nah, kemudian begitu saja dia tidak menggantinya ini tidak boleh karena milik orang lain tetap milik orang lain tidak gugur karena keadaan darurat tidak gugur karena keadaan darurat ya oleh karena itu kaidah ini harus kita pahami ini yani kaidah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair bahwa keterpaksaan tidak menggugurkan hak-hak orang lain ya tidak menggugurkan hak orang lain tadi contohnya ya kalau misalkan seseorang lapar ya kemudian dia tidak kalau tidak makan binasa kemudian ada makanan roti atau nasi atau apa ya, daging milik orang lain maka dia misalkan santap itu dia makan kemudian selesai maka wajib dia ganti wajib di uh, ganti. baik dengan sesuai dengan barang tersebut atau makanan tersebut atau diganti dengan kima dengan zaman dengan e, harga dari yang dia konsumsi dari yang dia e, makan <clears throat> kemudian yang berikutnya kalau ada sebuah kapal di tengah laut ya dan kapal itu hampir tenggelam. Ya. Sebabnya apa? Karena berat muatannya. Karena berat muatannya, banyak sekali muatannya. Ya. Maka diperbolehkan dalam kondisi seperti itu bahkan kata penulis wajib ya untuk membuang benda-benda berat yang berada di dalamnya. Namun bagi pemilik kapal harus mengganti ya. <coughs> Karena itu milik orang lain. Hakul ghair. Ya, bukan hak dia. Tidak ada kewenangan dia me menggunakan hak uh, hak orang lain <coughs> kecuali dengan izinnya. Ya. Karena uh, dia pun tidak mau haknya dia ya dibuang. Oleh karena itu ketika dalam kondisi ini ya ada dua kondisi di sini ya kondisi yang sangat berat bisa jadi kalau misalkan tidak melakukan apa-apa seperti tidak membuang barang-barang yang berat ya akan menjadikan musibah besar bagi semua penumpang yang ada dalam kapal tersebut bisa jadi tenggelam semuanya oleh karena itu dalam kondisi ini dia lihat oh, barang-barang oh, barang -barang ini yang berat-berat diangkat dibuang ke laut dibuang supaya apa supaya tidak berat nah, ya tetapi nanti diganti itu barang-barang yang dibuang ya jadi ini kaidah al-ittirar la yubtilu haqqa al-ghair al-ittirar la yubtilu haqqa al-ghair bahwa keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain berikutnya Kaidah berikutnya adalah kaidah yang keenam. Ya. Kaidah yang keenam kaidahnya adalah idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal. Idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal. Kalau hukumnya hukum asal tidak bisa didapatkan ya, maka kerjakan gantinya. Kalau hukum asal tidak bisa didapatkan, maka kerjakan gantinya. <clears throat> ya. e, makna dari kaidah ini disebutkan oleh penulis bahwa sebuah hukum yang pada dasar disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya tidak bisa dilakukan dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu maka bisa dikerjakan dengan hukum lain sebagaimana sebagai gantinya yang telah ditentukan oleh e, syarak ya. nah dalilnya sangat banyak sekali ya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, pada hari-hari yang lain. Ya. Jadi kalimat e, barang siapa di antara kalian yang sakit sakit ya dengan sakit nggak bisa berpuasa atau safar dengan safar juga kadang safar ya berat ya, sehingga dia berbuka kalau tidak berbuka dia merasa kesulitan ya maka ketika berbuka Allah Subhanahu wa taala katakan fa'iddatum min ayyamin ukhar ya maka wajib baginya ya mengganti ya dengan berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari tersebut misalkan dia batalnya tiga hari maka diganti dengan tiga hari ya karena sakit dia batal sepuluh hari maka ganti sepuluh hari ketika sehat ya nah ini <clears throat> Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala eh, dalam firman Allah surat An-Nisa 25 Allah berfirman وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ dan barang siapa di antara kamu yakni orang-orang merdeka yang tidak cukup pembelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka ya, lagi beriman, maka boleh menikah dengan wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki, ya. Jadi ini uh, sesuatu yang disebutkan atau dalil yang disebutkan dalam kaidah yang keenam ini idza ta'azzara aslu yusaru ila al-badal. Kalau hukum asalnya tidak dapat ya, maka dikerjakan uh, gantinya maka dikerjakan gantinya e, ini yang disampaikan dalam buku ini tentang kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir ya dengan kaidah yang keenam ini dari kaidah cabang al-masyaqqatu tajlibut taisir maka selesailah sudah kita membahas kaidah yang ketiga ya kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir di sini dibahas uh, ada beberapa <clears throat> kaidah cabang ya bisa dibuka lagi ya dari halaman awal halaman 61 sampai 83 ya jadi ini sangat penting sekali untuk kita pahami ya jadi kaidah ini sangat bermanfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kaidah al-masyaqqut tajlibu taisir, kemudian kaidah cabang-cabangnya. yakni kaidah idza dhaqal amru ittasa' wa idza ittasa' dhaqa. Kemudian kaidah ad-daruratu al mahdhurat, kemudian ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Ya. Kemudian kaidah yang eh, berikutnya, kaidah yang keempat majaza li udhrin batala zawalihi kemudian kaidah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair dan yang keenam adalah kaidah idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal ya ini pelengkap dari pembahasan yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk kaidah yang besar dari kaidah uh, eh, fikih ini kaidah yang keempat dengan uh, judul la dororo wala diror Tidak boleh berbuat sesuatu yang uh, membahayakan. Ini insyaallah akan kita bahas dengan makna dengan dalil-dalilnya dan kaidah-kaidah eh, cabang dari la dororo wala diror Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan kepada akhuna Ihsan. Nah, Baik, jazakallah khair atas syarah dan penjelasan dan pendengar serta pemirsa Roja TV. Kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk uh, tiga penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Umu? Ini Ibu Kartini dari Bekasi, Ustaz. Silakan Ibu iya. Kartini. Ya. Ini saya mau bertanya tapi agak menyimpang sedikit dari tema. Nah. Ini suami saya kan sudah meninggal, Ustaz. Terus meninggalkan satu petak tanah itu yang 100 meter tanah kosong, terus yang yang 80 meter sudah ada bangunannya. Sedangkan anak saya kan perempuan semua, cara pembagiannya bagaimana Ustadz yang sarani gitu. Mm -hmm. Terima kasih. Apa saya bagi rata, apa yang 100 meter itu dibagi dua, terus yang 80 meter yang sudah ada bangunannya dibagi dua, begitu caranya apa Bagaimana mm -hmm. Ustadz? Iya, iya, iya. Baik. Baik, Ibu Kartini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kartini nanti tanyakan ke yang ngajar mawaris ya. Nah, besar. Sekalian di fikih. Taib. <clears throat> Mohon maaf Ibu Kartini. Tapi secara secara, secara umum Ibu Kartini itu e, kalau Ibu tidak ingin susah ke apa e, peng apa e, dep apa e, pengadilan agama ya. Eh? Ya. Itu bisa minta dibagikan dengan adil sesuai dengan syariat Islam ya sesuai dengan warisan kan nah. jadi uh, tidak dibagi dua tentunya dibagi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di beberapa ayat di surat An-Nisa. Nah, Syekh khair dan ini solusi bagi Ibu Kartini. Demikian yang bisa kami disampaikan oleh Ustaz dan demikian juga jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Silakan di 021 823 6543. Halo. Ya, silahkan sudah uh, masuk kembali silahkan di 0218236543. Di belakang Ibu Kartini silahkan dan kami mohon iya. pertanyaan sesuai dengan pembahasan. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ini dari Nur Aini dari Sumbawa. Silahkan Ibu Nur Aini. Iya, eh, saya mau tanya, hmm. punya mertua. Uh, ini apa mertua yang apa namanya yang cewek sudah meninggal kemudian berdua yang cewek cowok ini mau menikah lagi tapi kan hmm. dia kedua dia itu tak kan mau sholat dia tidak mau Jadi, sholat eh, ya tidak mau sholat tidak pernah sholat sudah hampir satu tahun atau berapa tahun saya kan baru pindah satu rumah uh gara-gara sudah meninggal mertua saya uh-huh. tapi yang saya tanyakan bagaimana perasaan saya kan tidak gimana ada benci di situ karena sudah saya tegur tapi tidak mau mendengarkan gitu. Hmm. Ya bagaimana solusinya Ustaz? Kemudian bisa pertanyaan yang kedua? Iya. Begini, uh, saya kan ter, uh, eh, mempunyai kios yang menjual sembako. Hmm. pernah sih jual rokok, tapi uh, setelah pernah banyak yang berhutang, menjadikan hati ini tidak gimana ya ada penyakit hati gitu. Hmm. Kemudian uh, suami menyarankan untuk menutup kios itu. Hmm. Alhamdulillah saya sudah menutup. Uh, kebetulan saya kan jadi ibu rumah tangga memiliki tiga anak yang masih balita. Hmm. Uh, yang mempunyai yang lebih banyak lagi gitu. Hmm. Okay. Hmm. Jadi apakah itu bagus langkah yang saya ambil gitu? Yeah. Ya, terima kasih. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala iya. khair ya. <clears throat> Untuk yang pertama apa solusinya ya? E, ketika ada anggota keluarga yang tidak sholat ya dan subhanallah di sini mertua ya mertua laki-laki maka solusinya tentunya pertama kali adalah dinasehati baik-baik ya dinasehati baik-baik dan itu merupakan salah satu uh, amar ma'ruf nahi mungkar dan ini tidak sholat kemungkaran yang sangat-sangat besar ya karena sholat adalah haknya Allah Subhanahu wa taala kita wajib beribadah ya dan Allah berfirman wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat dan sabar di atasnya ya jadi perintahkan untuk sholat ya diajak dinasihati beri targhib dan terhib hmm? ya, kemudian kalau misalkan dia tidak mau bagaimana ya sabar dan terus berdoa dan memerintahkannya tidak sekali dua kali terus terus ya nah, kemudian rembukan sama suaminya ya bukan sama suaminya barangkali dengan anaknya langsung itu bisa uh, jadi mau nurut untuk sholat ya dan mudah-mudahan uh, Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan jalan untuk kebaikan dari keluarga umum ya dan jangan lupa uh, berdoa ini penting sekali ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik kepada e, mertua umum. Ya, mudah-mudahan e, eh, salat. Adapun kalau misalkan dia mau nikah lagi, ya, maka itu urusan e, berikutnya ya. Jadi yang yang penting disuruh sholat dulu, disuruh sholat dulu, ya, disuruh sholat dulu. Karena kasihan kalau misalkan menikah kemudian sama misalkan ahwat yang atau sama ummahat yang solehat ya kemudian suaminya enggak sholat gimana disuruh disuruh sholat dulu disuruh sholat dulu ya kemudian e, nanti e, dinikahkan atau apa misalkan carikan yang bisa mau dengan mertua yang sudah uh, sepuh karena eh, laki-laki ya walaupun sudah tua maka dia e, karena terbiasa kan kehidupan rumah tangga ada yang ngurus dari istrinya dan kemudian ketika e, istrinya meninggal biasanya linglung linglung nah ini banyak terjadi di antara orang-orang tua ya maka bisa dinikahkan ya tapi perhatikan harus disuruh sholat dulu disuruh sholat dulu nah ini kemudian masalah yang kedua masalah apa Aisyah ya. menutup toko Ustaz menutup toko ya kalau memang maslahatnya adalah ditutup tokonya maka itu lebih baik ya lebih baik ya. dan yang lebih tahu adalah umum dan keluarga umum ya dengan hidup tokoh misalkan lebih dekat sama Allah, lebih beribadah, e, banyak baca Qurannya, ya, banyak sholat sunnahnya, misalkan, ya, kemudian lebih perhatian sama suami dan anak-anaknya, lebih bisa ngurus e, rumahnya, maka tentu ini jauh lebih baik daripada buka toko. Apalagi kalau misalkan suaminya e, sudah mencukupi, ya, suaminya sudah mencukupi. Beda kalau suaminya belum mencukupi ya suami sudah mencukupi sudah mengizinkan bahkan yang nyuruh maka tentunya sebuah kebaikan di atas kebaikan Allah a'lam ya baik jazakallahu khair demikian ibu barakallahu fiik dan kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543 ya halo halo iya Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan dengan siapa Pak di mana? Uh, dengan Abu Fatah nih saya di jalan. Silahkan Abu Fatah. Uh, eh, ya, uh, syukran. Ustaz, ahlan, ahlan. Ana mau nanya. Iya. Ana kan kebetulan uh, punya ada kontrak kerja lah dengan dengan dengan BUM besar begitu. Terus Ana punya untuk menjalani kontrak ini Ana punya karyawan sampai seratusan lah. Masya Allah. Nah seratusan karyawan Nah, persoalannya gini Ustaz. Hmm. Uh, jadi hara harapan untuk membayar gaji karyawan itu betul-betul dari uh, hasil tagihan anak ke perusahaan itu ya, perusahaan yang anak kontrak itu. Hmm. Nah, nah pembayarannya itu memang agak lambat itu saat. Hmm, hmm, hmm, hmm. Nah, agak lambat sehingga kan anak kesulitan kesulitan keuangan gitu kan. Hmm. Nah, sementara kan kalau gaji karyawan kan harus terus nih. Betul. Nah, terus anak mau nyari ke apa ya katakanlah cari cari kot cari pinjaman yang tanpa tanpa bunga atau apa tanpa riba itu kan susah karena besar juga gitu ya uh, ya hmm. ratus juta lah kira lebih dari dari tiga ratus lah tiga bulan harus kan hmm. sehingga sehingga nih an anak terpaksa ke bank konvensional gitu karena kalau bank syariah tuh agak susah juga gitu ternyata nah hmm. apakah ini bisa kaidah <laughs> tadi ya kaidah hmm. ada uh, eh, ini hmm. itu bisa hmm anak anak anak jadi seolah-olah hmm. anak memakai kaidah itu bisa apa enggak gitu ya kira-kira lebih itulah hmm, hmm, hmm. ya anak -an, mohon ya. mohon arahannya tadi ya segera ya lahir oh, iya. baik barakallahu fiik jazakallahu khair Pak nah apakah kaidah itu bisa ya e, tentunya harus dilihat keadaan antum dulu kan ya ketika misalkan antum masih memiliki eh, aset-aset lain kemudian harta yang lain ya yang bisa menutupi ya tentunya bisa menutupi untuk tidak berhutang kepada bank konvensional ya misalkan menjual beberapa aset yang lain kemudian bisa nutupi untuk gaji itu sementara kan gitu maka itu belum masuk ke darurat belum masuk ke darurat ya jadi jadi eh, itu kembali kepada keadaan antum wallahu a'lam <clears throat> Baik, Ustaz Jazakallah khair. Demikian Bapak, Barakallah fiqh. Dan semoga Allah mudahkan Pak. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah memberikan nasihat kepada uh, seorang anak kita yang cenderung kepada agama kufar, hmm. agama Nasrani, walaupun uh, kami sadar uh, terjadi kesalahan dalam pendidikan pada waktu awal-awal uh, pendidikannya, di mana kami sekolahkan ke tempat-tempat yang tidak baik artinya yang uh, kufar gitu sehingga ketika dewasa dia sangat asing dengan agamanya dan mengikuti agama uh, Yahudi dan Nasrani bisa mm -hmm. iya baik barakallahu fiik Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman ya jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Rasul kita yang mulia Ali salatu Wasallam pernah bersabda bahwa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpinnya. Jadi seorang tua orang tua tentunya akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang Eh, dipimpinnya. Dia memimpin istri dan memimpin anak-anaknya yang ada di uh, rumahnya. Dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa anak yang Allah titipkan kepada kita adalah tanggung jawab kita. Nah, apa yang sudah terjadi misalkan ya disekolahkan ke tempat-tempat yang jauh dari nilai-nilai Islam atau tidak diajarkan agama Islam yang benar ya kemudian baru sadar ya, tentunya kita ucapkan masya Allah dan e, juga kita juga harus memperbaiki tentunya berusaha memperbaiki tidak boleh menyerah ya bagaimana cara eh, untuk memperbaikinya cara untuk memperbaikinya adalah kita tentunya e, terus berusaha menegakkan dia kepada nilai-nilai Islam. Contohnya misalkan kita ajak ke pengajian-pengajian ya. Datangkan e, ustaz atau kalau wanita ustazah ya untuk mengajarkan anak-anak kita baca Quran ya. Kemudian kita selalu lihat <clears throat> selalu mengkontrol ya Eh, kegiatan anak-anak kita dan kegiatan dari uh, atau aktivitas anak-anak kita kemudian lihat kawan-kawannya jadi boleh kita uh, memberikan nasihat dan terus mengkontrol karena apa mereka masih tanggung jawab orang tuanya tidak lepas hatta walaupun sudah punya anak ya uh, nasihat terus nasihat terus ya jangan sampai putus asa karena sudah ah sudah terlanjur misalkan enggak ya putus asa itu dosa ya putus asa itu bukan sifatnya orang yang beriman oleh karena itu terus ya dengan berbagai macam cara tentunya doa tentu e, doa harus doa di malam hari di saat-saat mustajab antara azan dan komat kemudian sepertiga malam ya di malam hari itu nah, seperti itu Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi ya, kita dan anak-anak kaum muslimin dari eh, fikroh-fikroh uh, yang sesat ya dari ajaran-ajaran sesat dan Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus kembali kepada jalan yang lurus sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya dan masuk ke surganya di akhir setelah meninggal di akhir kiam, di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Baik, kalau khair para fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan yang sama pada uh, disampaikan juga pada pekan yang sebelumnya Seth, terkait dengan makna darurat. Apakah kekhawatiran kita terhadap masa yang akan datang tentang rizki dan keberadaan uh, ekonomi itu termasuk ke dalam perkara-perkara yang darurat? Jazakallah khair ya um, tentunya butuh dikuatkan keimanan kita ya kuatkan keimanan kita karena apa orang yang beriman kemudian orang istiqomah itu tidak akan takut dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari dan tidak bersedih dengan apa yang e, luput darinya innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, ya Rabbun Allah. Thumma istiqamu kemudian istiqamah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, ya. Walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih hati. Ya. Jadi ketika seseorang masih takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan, berarti imannya masih kurang. Imannya masih tipis dan yang perlu diperbaiki adalah bagaimana caranya mempertebal iman, menguatkan iman. Iman sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman eh, kepada hari akhir, ya. Karena ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian istiqamah. Istiqamah dan memperbaik amalan-amalan soleh ini akan Allah berikan ketenangan ya dan akan Allah Subhanahu wa taala e, berikan kekuatan ya kemudian juga yang harus diperhatikan adalah juga kuatkan ketakwaan ya dengan dasar takwa maka urusannya jadi mudah dan janji Allah tidak akan meleset Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Nah, harus kita ingat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Pasti dan pasti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang bertakwa. Oleh karena itu, cara untuk menghadapi ya, ketakutan tersebut dan ini menghadapi semua masalah jadi saudara kita yang apa namanya? Allah sedang uji tadi Bapak yang bertanya ya, punya pegawai 100 itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahannya ya dan Allah berikan juga kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Ya. Jadi juga pertanyaan yang baru, hendaknya kita harus kembali kepada Allah, kuatkan ketakwaan dan harus yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillaha" kata Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa janjinya bagi orang yang seperti ini? Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan banyak sekali contoh-contoh dan kisah-kisah tentang hal ini. Dan itu semua nyata menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah kasih rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka. Ya. Terus ada pertanyaan ya. Saya sudah berusaha bertakwa, saya sudah sholat, saya sudah ini, itu dan seterusnya, tapi masih susah. Kenapa ya? Ya. Nah, apa kata ulama? Kalau misalkan Messi merasa susah, maka yakin bahwa dalam ketakwaannya itu ada kholal. Dalam ketakwaan kita itu ada cacat. mesti ada cacatnya. Mungkin kita belum ikhlas. Ya. Kita masih ingin dipuji orang, belum ikhlas. Ya, tawakalnya belum penuh. Dan seterusnya. Karena janji Allah tidak akan meleset. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah Subhanahu wa taala akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini harus kita ingat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra juga kata Allah dalam ayat yang lain. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah akan jadikan urusannya mudah. Ya dan berusaha lah, berusaha kemudian masa depan nggak usah ditakutkan masa depan tidak usah dikhawatirkan ya nggak usah dikhawatirkan yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita kembali pada Allah bertobat banyak istighfar ya banyak istighfar sebanyak banyaknya minta ampun pada Allah berdoa agar diperbaiki urusan kita ya insyaallah taala Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesempitan kita dan uh, ini sifat orang yang beriman sekali lagi tidak takut dengan uh, yang akan datang jadi uh, bisa dibaca lagi buku akidahnya ya buku-buku akidah kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tawakal dan seterusnya ya. ya jadi seperti itu jangan sampai diri kita ini diperkeruh dengan rasa-rasa takut itu itu dari syaitan takut itu takut nanti saya miskin takut nanti begini dan begitu nah ya Allah Subhanahu wa taala kita punya Rob yang kuat yang menciptakan langit dan bumi ya di tangannya segala sesuatu yang maha kaya Allah maha kaya ya yang maha kaya yang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu uh, pernah berkata law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah la yankusu dhalika mimma indi ila makka ila kama naqasa al-mikhyatu idza udkhila al-bahr kata Rasulullah SAW kalau seandainya orang pertama di antara kalian yang akhir di antara kalian jin eh, manusia dan jin berkumpul dalam sebuah lapangan meminta semuanya padaku dan aku beri setiap orang setiap mereka satu setiap satu dari mereka permintaannya nggak akan berkurang dari apa yang ada padaku ini kata Allah Subhanahu wa taala Allah Maha Kaya ya dan tidak usah takut yang yang harus kita takutkan adalah apa e, tentang amalan kita ya Adapun masalah rezeki Allah sudah atur. Allah sudah atur. Dan e, Rasulullah menghabarkan kepada kita bahwa se, se, se, jiwa mukminah suatu jiwa ya tidak akan mati, tidak akan meninggal kecuali kalau sudah mengecap e, nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Semua nikmatnya. Nah, ketika kita sudah mengecap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, meninggallah kita. Ya oleh karena itu nggak usah eh, pusing-pusing uh, ya uh, tentang masalah dunia. Justru yang harus kita perhatikan adalah masalah akhirat kita. Nah. Baik, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Ini menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang sama. Jazakumullah khair para fikum. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita. Ya, halo. Silahkan. Ya, halo, sudah masuk? Taip, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali via telepon di 0218236543 dalam pembahasan kaidah-kaidah fikhiyah. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bunda Isma di Mandar Aceh. Silahkan, Bunda isma Barakallahu besar. Wafik barakallah. Ahlan. Ya, saya ya. mau bertanya begini. Hmm. Saya kan sedang mengandung eh, lima bulan. Jadi bawaan itu badan lemes Ustaz. Hmm. Jadi kalau sholat itu saya sering duduk hmm. di hmm. kursi. Hmm. hmm, hmm. Nah, apakah diperbolehkan bagi saya Ustaz? Karena hmm. biasanya hmm. badan saya itu hmm. baru kuat kembali setelah usia kandungan itu mencapai 7 sampai 8 bulan. Hmm. Hmm. Ya. Nah, Baik, itu saja. Waalaikumsalam ya, iya, warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan ada hubungannya dengan kaidah kita yang kita bahas ya. <clears throat> kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya. Artinya bahwa sesuatu yang susah itu bisa membawa kemudahan. Ya. Kalau misalkan kondisi ibu memang tidak bisa untuk berdiri ketika sholat, maka tidak apa-apa, duduk. Ya tapi kalau masih bisa berdiri nggak boleh duduk karena berdiri merupakan salah satu rukun sholat. Ya. E, tidak bisa atau tidak sah sholat seseorang kalau tidak berdiri. Ya. Tapi kalau misalkan sakit, kondisi lemah, maka Rasulullah SAW pernah berkata, ya, fa'ilam tastati faqaidan. Pertama Rasul bilang, sholli qaiman. Sholatlah e, berdiri. Ya, sholatlah dalam keadaan berdiri. Nah, fa'ilam tastati' kalau misalkan tidak mampu, Anda tidak mampu, kata Rasul, faqaidan, maka duduk. Maka duduk. sholat dengan duduk. Fa'ilam tastati' kalau tidak mampu, kalau Anda tidak mampu, ya fa'ala janbin, kata Rasul. Maka sholat dengan berbaring. Ya. Ini merupakan keringanan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan, ya sampaikan kepada umatnya, tentunya keringanan dari Allah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita semua kaum muslimin, ya dan ini menunjukkan bahwa memang Islam adalah agama yang luar biasa, rahmatan lil alamin, ya rahmat untuk alam semesta, ya sekali lagi untuk ibu kalau misalkan memang tidak sanggup maka boleh duduk. Tapi kalau masih bisa sanggup berdiri, ya, maka tidak boleh duduk. Allah a'lam bishawab. <clears throat> Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Bunda Iqmal di Banda Aceh. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan dan kesehatan untuk Ibu barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya via telepon silahkan. Ya, di 0218236543. Halo. Ya, sudah masuk silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala dengan siapa di mana? Dengan Umrus di Lampung. Silakan, Ibu, silakan. Iya, ini mengenai kayak seperti sholat. Katanya kalau pakai kaos kaki kan jubah hmm. kita itu panjang. Kenapa, Ibu? Diulang. Kaos kaki kenapa dia? Eh, kalau ahwat kan juga kita kan sudah panjang gitu kan. Jubahnya hmm. panjang ya kemudian. Uh, kita tetap pakai kaos kaki. Hmm. Itu saja pertanyaannya. Enggak, soalnya ada yang bilang nanti kalau pakai kaos kaki itu masih uh, apa? Nampak kakinya cerah ya. Hmm. Jadi harus pakai uh, kayak sarung atau yang misalnya itu harus tertutup di kakinya itu bagaimana itu? Hmm. Baik, itu saja Ibu. Iya, iya. jazakallahu khair. Wah oh, iya, jazakallahu khair. Iya, iya, iya. iya. iya. E, pakaian wanita itu ya e, dianjurkan melebihi dari kaki wanita tersebut ya. Bisa sejengkal dari wanita, kaki wanita tersebut ya, supaya bisa menutupi kakinya ya Nah, dan tentunya kalau misalkan sholat sudah tertutupi kakinya walaupun tidak pakai kaos kaki dengan apa namanya kain, maka eh, tidak mengapa kan sholat itu adalah satrul aurat menutup apa aurat. Ya. Intinya jangan sampai kaki itu terlihat, ya. Jangan sampai kaki itu e, terbuka, ya. Tapi kalau dengan kain sudah tertutup, maka walaupun tidak pakai kaos kaki maka sudah tertutup ya sekali lagi karena syarat sah sholat adalah satru al aurah tertutupnya aurat kita Allah alam nah. Baik, jazakallah khair. Kami terima satu telepon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana bapak? Dengan Abdul Aziz di Tidore. Ahlan Pak Abdul Aziz. Hmm. Silahkan tidur ya. Uh, mau nanya tentang apa? Kalau istri menyuruh dengan ibu asuh, mana sih kita kan? Kalau istri menyuruh menyuruh sesuatu misalnya kita mau sedekah sama ibu asuh. Ibu asuh. Kata istri jangan dulu dah hmm. Kita dulu kan iya iya paham sob sanyanya ya. belum saya diulang mungkin bapak secara terperinci uh, bagaimana kasusnya istri menyuruh sesuatu dengan ibu asuh menyuruh sesuatu misalnya minta sesuatu terus hmm. kata istri jangan dulu dah apa yang kita apakah kita harus hmm. memutihkan ego kita ataukah mengikuti istri istri gitu ah, ya, perintah antara istri dengan ibu asuh ya mm iya baik jazakallah yeah. khair ah, iya mm. barakallah fiik Pak Aziz baik baik ya uh, ibu asuh ini bukan ibu kandung ya berarti ya nah Ustaz jadi ibu yang ngasuh suami gitu ya dari kecil gitu ya mungkin uh, ah, uh, ah, ya yeah. uh, kewajiban seorang manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua tentunya. Ya. Kedua orang tua, orang tua kandung. Dan dia mendapatkan posisi setelah hak Allah. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Uh, sembahlah yang beribadahlah kepada Allah jangan kalian menyekutukannya dengan apapun ya dengan siapapun wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya bakti e, seorang anak kepada kedua orang tua itu didahulukan ya walaupun dengan istrinya ya jadi kalau suami berbenturan sama istri ya sama istri maka didahulukanlah misalnya dua, dua, dua ada dua hak hak e, orang tua kandung hak e, istri maka dahulukan mana dahulukan hak orang tua kan gitu ya nah adapun e, orang tua asuh maka tidak masuk kepada hak orang tua kandung tentunya tapi dari sisi kita apa namanya dari sisi kita e, memberikan penghormatan dari sisi membalas jasa nah, itu dituntut ya membalas jasa ya misalkan dia karena sudah sepuh sudah tua ya maka eh, kita tetap sayang perhatian kepada orang yang dulu pernah berjasa dengan jasa yang eh, besar kepada kita apalagi misalkan yang ngasuh kita ya yang ngasuh kita nah itu dan dilihat kondisinya tentunya tidak, eh, antum jangan lihat karena seorang laki-laki ini ya jangan diatur sama istri tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki itu pemimpin ya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa pemimpin dari wanita. Ya? dan tidak layak seorang wanita nyuruh-nyuruh suami ya kan nah, tapi kalau misalkan nyuruhnya baik kemudian uh, istri itu apa namanya uh, masukannya bagus ya maka diperhatikan nah, jadi semuanya ada di tangan suami ya misalkan istri bilang nanti dulu jangan dulu kita lihat perkaranya kalau misalkan orang tua asuh itu sangat membutuhkan dan kalau kita tidak tolong itu malah e, membinasakan ini tidak benar kalau kita tidak tolong ya, kita tolong kita tolong misalkan dia misalkan e, lapar kasih makan ya nggak ada e, pakaiannya kasih pakaian ya kan kemudian kita punya kelebihan misalkan di tempat tinggal dan seterusnya karena dia sangat berjasa dengan kita ya Nah, tapi kalau misalkan eh, misalkan dalam hal yang bukan pokok, ya, yang mau ngasih kepada tadi orang tua asuh dengan ngasih-ngasih misalkan materi yang tidak pokok, kemudian masih ada yang lebih diutamakan, masih ya. misalkan ngasih anaknya kekurangan atau istrinya sendiri kurang misalkan jangan dulu nanti ya, maka itu bisa diberikan kepada istri dan ya, dulu kan gitu jadi eh, yang dikembalikan kepada suami ya. jadi yang harus diingat bukan suami yang nurut istri ya atau suami taat sama istri tapi dibalik istri harus taat sama suami nah itu ya jangan sampai e, menjadi kita e, seorang suami e, ditekan sama istri, takut sama istri, kemudian istri yang ngatur, ya. Ini bukan arijalu qawamuna lagi. Terbalik nanti anisau ya, qawamat akhirnya. Ya. Oh itu. Adapun istri kasih masukan, musyawarah, diterima. Diterima. Dan kita e, seorang suami sayang sama istri harus harus sayang sama istri ya sayang sama istri nafkah istri perhatian sama istri ya itu harus tapi kalau misalkan sudah diatur-atur istri diperintah-perintah istri dilarang-larang istri wah ini harus dipertanyakan ya bagaimana kepemimpinannya di rumah tangga ya nah, laki-laki itu harus kuat artinya eh, jadi pemimpin bukan di belakang istri ya Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau sekali kalau berbenturan dengan hak orang tua kandung, maka orang, orang tua didahulukan. Didahulukan. Ya. Bahkan ada kisah ya, Ibrahim alaihi salatu wasalam ya. E, ketika menjumpai istrinya Ismail yang memiliki akhlak yang tidak baik ya kemudian dikasih perintah untuk mengganti pintunya ya Ismail nurut mengganti pintunya artinya eh, tidak bersama si istrinya lagi kemudian diceraikan kemudian eh, apa namanya eh, menikah dengan wanita yang soleha Nah, tetapi dalam kasus ini saya tidak menganjurkan untuk cerai, ya tidak tidak Eh, tidak menganjurkan untuk eh, menceraikan tidak ya artinya ingin menjelaskan bagaimana kedudukan seorang laki-laki itu kedudukan seorang laki-laki itu jangan sampai jadi diatur-atur dilarang-larang disuruh-suruh sama istri kemudian manut dan seterusnya ya takut sama istri tidak jadi pemimpin di rumah tangganya jadi pemimpin di rumah tangganya tapi tetap sayangi istri kasih nafkah istri, ya. Pokoknya kasih sayang diberikan. Kasih dan sayang. Ini kasih, kalimat kasih sayang ini mencukup ya. Kasih berarti ngasih. Dan ngasih terus tapi nggak disayang. Jangan sayang terus tapi nggak dikasih. Ya. Nah, kalau misalnya dikasih terus tapi nggak disayang, ini timpang. Nanti minta cerai. Disayang terus, nggak dikasih kasih, nggak dikasih nafkah dan seterusnya, nanti istri bilang emang saya makan cinta nah, begitu jadi kasih dan sayang itu sudah cukup kasih sayang dikasih dan disayang kemudian diperhatikan ya dimuliakan diperhatikan perasaannya dan seterusnya tapi jangan sampai istri mengambil posisi laki-laki mengambil posisi suami ya ini ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat jadi kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir kita anggap selesai walaupun masih banyak kaidah-kaidah cabang tapi kita anggap selesai, kita masuk ke kaidah nanti la dororo wala dirar. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akhiri dan saya minta maaf kalau banyak kekurangan ya saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.